Allah menantang hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya untuk mengetahui bisakah mereka mengetahui berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala walam yastati'u walan yastati'u ternyata mereka tidak mampu dan sekali-kali tidak akan sanggup dan mampu mengetahui berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala likasratiha wasi'atiha dikarenakan luasnya rahmat Allah luasnya nikmat Allah dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam dua surat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan kalau seandainya kalian mau mencoba untuk menghitung dan menghitung nikmat Allah la tuhsuha sekali-kali kalian tidak akan sanggup dan tidak akan bisa maka kita pun katakan walam yastati'u walan yastati'u yang pertama dengan menggunakan lam yang kedua dengan menggunakan lan yang menunjukkan yang bermakna bahwa sekali-kali dan sama sekali mereka tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya kaum muslimin yang saya muliakan al ibratu laisa bima'rifati ni'matillah Walakinnal ibrata na'am bisyukur. Bisyukur li ni'matillahi azza wa Yang dijadikan patokan adalah bu, nam, nam, yang dijadikan patokan bukan mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut akan tetapi yang dituntut dari kita sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah hal tashkur nikmat hal tashkur rabbak ya Abdullah Wahal yashkuruna Allah alaihim. Sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Sudahkah kaum muslimin mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara bentuk nikmat Allah tersebut yaitu al-istita'ah lizahab أو للذهاب إلى مساجد الله وإلى بيوت الله di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kaum muslimin yaitu kemudahan dan kemampuan untuk mereka bisa melangkahkan kaki-kaki mereka mimbuyutihim dari rumah-rumah mereka ila buyutillah wa ila masajidillah menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid-masjid Allah, masjid-masjid kaum muslimin ijabatan li awamirillah wa ijabatan li wajibat semata-mata dalam rangka Naam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wa min tilkal wajibat salatul jum'ah jama'atan fil masajid. Di antara kewajiban itu adalah menunaikan dan menegakkan salatul jum'ah secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Wahada min, min akbarin ni'am. Dan ini merupakan dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Laulallah wa rahmatuhu ma kalaulah bukan karena Allah dan kasih sayangnya niscaya kita tidak bisa salat niscaya kita tidak akan mampu naam pergi pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala walihada la budda syukur oleh karena itu harus disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini kemudian wahai kaum muslimin di antara bentuk nikmat Allah yang lain yang tidak kalah pentingnya untuk kita sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan dan pada hari ini hari hajatin Wada, hari penghabisan, tepatnya di Arafah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku riba agama Islam itu sebagai agama bagi kalian maka kaum muslimin ini merupakan nikmat besar ketika kita dihidupkan dan dilahirkan dalam keadaan muslimin, dalam keadaan berislam dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam suratnya yang lain, "Wa may yabtagi ghairal islami falan yuqbala minhu wa khasirin." Dan barang siapa yang memeluk dan mencari Islam ya, dan mencari selain Islam sebagai agamanya maka sekali-kali tidak diterima amalannya wahwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat kelak pasti tergolong ke dalam orang-orang yang merugi nas'alullah as wal afiyah dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina islam Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, agama yang dibawa oleh junjungan kita, agama yang dibawa oleh bimbingan kita, uswa kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Islamu min afdalin ni'am. Maka Islam dan datangnya Islam merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Akan tetapi kaum muslimin perlu kita perhatikan bersama. Perlu kita perhatikan dan kita naam perhatikan perkara tersebut yaitu naam di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya yakni di dalam Islam ada aturan-aturan ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan yaitu berupa al-amr wan nahi, berupa perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dan melarang hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ay ayahsabuna Allah yu'marun wala yunhaun yakni apakah mereka menyangka dan mengira mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tanpa mereka diperintah dan tanpa mereka dilarang Bahkan kaum muslimin dalam Islam terdapat berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zamil amr dan di antara larangan terbesar perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yaitu perintah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah hanya kepada Allah agar mereka menyembah hanya kepada Allah, agar mereka berdoa hanya kepada Allah, meminta barokah hanya kepada Allah, meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu annahi huwa syirku billah. Dan di antara larangan yang terbesar, larangan yang paling besar dalam Islam yaitu larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dalam ibadah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahmah dan Maha Ar-Rahim ternyata tidaklah menurunkan larangan atau menurunkan perintah dan larangan kecuali terdapat pada perintah tersebut manafi' dan masalih, manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat yang kembali kepada hamba-hamba Allah tersebut. Dan juga sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari sebuah larangan kecuali pada naam larangan tersebut terdapat mafasid, terdapat naam kerusakan-kerusakan yang merusak hamba-hamba Allah itu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim Maha Pengasih, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang atau hamba-hambanya yang melanggar aturan-aturan Allah, yang mencoba untuk melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wahai kaum muslimin, al-waqi kenyataan dan realita menunjukkan bahwa ternyata kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka kebanyakan dari kaum muslimin masih terjatuh dalam dosa besar, dalam larangan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu kesyirikan. Masih ada di antara mereka yang menyembah selain Allah, masih ada di antara mereka yang berdoa kepada selain Allah, meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara mereka yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalalkan riba, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan naam liwat, mereka menghalalkan musik, mereka menghalalkan rokok dan yang lainnya dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan. Mengapa dan kenapa kaum muslimin nam terjatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Wa jawabuhu yujadu fil khutbati tsaniyah. Barakallahu li fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah innahu jawadun karim. الحمد لله صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله حاضرين جماعة صلاة الجمعة ينسى مليكا الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Al-Infitar sekaligus sebagai pertanyaan yaitu firmannya Ya ayuhan insan ma garraka bi rabbikal karim Ya ayuhan insan ma garraka bi rabbikal karim Wahai manusia apa yang menyebabkan kamu lalai dari Allah Subhanahu wa taala apa yang membuat kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kamu na'am melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dijawab oleh manusia terbaik setelah para nabi, kemudian setelah Umar nama Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq yaitu sahabat yang mulia Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu fi asarin sahih dalam sebuah asar yang sahih dari anaknya sendiri Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala al-Faruq radhiyallahu taala anhu ardah wallahi ma garrahu illa jahal. wallahi ma garrahu illa jahal. demi Allah beliau bersumpah dengan nama Allah dengan nama Rabbnya Wallahi, demi Allah, tidaklah yang membuat manusia lalai, tidaklah yang membuat manusia mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tenggelam ke dalam larangan-larangan Allah kecuali karena kejahilan, kecuali karena kebodohan, ketidaktahuan mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kebodohan dari Nah, memahami dinul Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin telah berkata, imamnya kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah taala beliau berkata, Al-jahlu daun qatil wa dawa'uhu nasul kitabi wa sunnah wa zalika al-alimu ar-rabbani. Kejahilan, kebodohan terhadap agama Allah merupakan penyakit yang bisa mematikan seorang hamba, yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan nasib seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dan obat dari kejahilan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang berada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan dokter dari penyakit itu adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama ar-rabbaniyun yang membimbing dan mengarahkan umat ini ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, arafna min hadzal bayan, kita mengetahui dari penjelasan Allah dan Rasulnya Kemudian penjelasan para ulama ahli sunnah. Ternyata pentingnya talabul ilmu. Ternyata pentingnya belajar dan mengkaji. Duduk bersimpuh di halakat al-ilm. halakoh halakoh ilm. Yang di situ dibacakan Al-Quran. Dibacakan qala Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa al-ulama ahli sunnah wa ulama ahli sunnah. Inilah amalan terbaik, amalan yang mulia yang dikatakan oleh para ulama, inna talabal ilmi min afdoli al amal. Sesungguhnya belajar ilmu din, belajar ilmu agama Islam, termasuk amalan mulia. Minhum asyikh al-Albani rahimahullah wa asyikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Di antara para ulama tersebut adalah Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Oleh karena itu kaum muslimin, Qala al Al-Imam Ibnu Qayyim pun menyatakan innamal ilm yutlabu lil amal kama anna al kama anna al amal yutlabu lin najah hanya saja ilmu itu dipelajari dituntut untuk diamalkan untuk diamalkan ilmu yang sedang kita pelajari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah itu menuntut dari kita untuk mengamalkan ilmu tersebut bukan sekedar menghafal, bukan sekedar memahami, bukan sekedar mencatat, lakin lahu qadrun zaid punya naam tambahan yang sangat bermanfaat dari itu dan itu merupakan zakatul ilm, zakat ilmu yaitu beramal sebagaimana amalan dituntut atau diamalkan untuk naam mengharapkan keberhasilan, untuk mengharapkan kemenangan di yaumal qiyamah min azabillah wa min ghadabihi dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadza alladhi aqul wallahu taala alam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.